Selamat pagi Pak Budi Selamat pagi Bu Ya silahkan Pak uh, Kita ini memang negara Indonesia adalah negara dongeng Bu Maka itu saya suka mendongengkan kepada anak saya sebelum tidur Bahwa inilah pejabat, apa, moral dari pejabat-pejabat kita itu terlalu buruk Bu Terima kasih amin Pak Hendra Selamat pagi Silahkan Pak makanya itu jangan pakai kata-kata korupsi ya terlalu keren diganti aja maling gitu jadi kalau Indonesian Corruption Watch itu diganti jadi Indonesia Maling Watch gitu jadi biar takut kepada orang biar kapok memang kalau maling gitu ya demikian terima kasih Oke, Pak Sebastian. Begini, kalau saya melihat negeri ini 10-15 tahun ke depan itu moral pejabatnya itu nggak akan benar. Oh, Anak-anak kita lah yang kita didik untuk masa ke depan. Tetapi kalau misalnya dilakukan seperti di Kamboja, 40 tahun ke atas atau 30 tahun ke atas ditebas begitu ya, itu juga bukan manusiawi. Tapi satu-satunya cara untuk memperbaiki Indonesia cuma begitu. Nah kembali seperti Bapak yang pertama tadi, kita harus mati-matian mendidik anak kita. Dari pejabat sekarang nggak ada yang bisa ditiru. SBY presiden yang bagus, tetapi lambat nggak tegas. Dia terlalu jaga citra demi politik, demi de demokrat. Nah inilah juga yang nggak bagus. Bagaimana dia melalui eh, kroni, kroni uh, bukan kroni, tapi orang-orang di sekitarnya mau melanggengkan kekuasaan itu. Kalau kekuasaan itu langgeng, moral pejabat semakin busuk. Nah, satu-satunya kembali lagi anak kita saja yang kita harapkan. Terima kasih. Oke, Pak Darmin. Ya. Silahkan Pak Darmin. Itu. Karena gimana ya, saya bilang kalau wali kota atau dirjen itu udah nggak masalah. Orang presidennya tersangkut senturi ya tetap bisa jadi presiden. Ini memang negara kita bagus kok. Ya, itu aja. Jadi memang ya dari, dari atasan sampai ke bawah yang ikut-ikut semua bawahannya. Oke okay. Oke terima kasih Selamat pagi Bu Nita Selamat pagi Memang di sini di, di negara Indonesia ini Kejujuran sudah tidak ada harganya lagi Siapa tidak jujur dialah yang menang Lihatlah gitu eh, Bagaimana iklim investasi Indonesia di masa yang akan datang Terima kasih Saat Iya Mbak, selamat pagi, selamat pagi semua mitra bisnis. Ya pejabat kita sebagian besar adalah maling, koruptor, penjamret, penyamun. Terima kasih Mbak. Oke. Selamat siang Pak Tony. Um. Silahkan Pak Tony komentar Anda. Ya, saya mau koreksi sedikit itu. Kompas bukan di negeri dongeng. Itu di negeri bejat. Di mana pejabat itu selalu mengakali hukum dengan mengabaikan moral. Saya nggak tahu secara hukum mungkin masih sah-sah aja kalau sudah tersangka masih bisa menjabat. Tapi kan moralnya harus dampingi terus dong. Nggak bisa dong tanpa moral. Ya kalau tanpa moral ya negeri bejat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tony. Pak Budiman, selamat siang. Selamat siang Bu. Ya. Saya mau kasih tahu kalau presidennya Indonesia ya SBY ke STLF ke SBU ke kalau nggak dihukumatin nggak habis habis bu gitu itu aja ya baik terima kasih Pak Budiman Bu Bapak Arifin selamat siang ya memang bu di Indonesia banyak yang aneh-aneh bu bukan negara dongeng, negara nggak tahu deh lain dari yang lain. Ya kita naik mobil motor perboden aja sekarang yang salah betul, yang betul juga salah, apalagi baru begitu. Aduh, aneh memang, aneh tapi nyata. Yuk. Mbak, terima kasih Pak Arifin. Pak Agus, selamat siang. Ya, Pak Agus, monitor radionya Pak, silakan. Ya, selamat siang Bu. Uh -uh. Di Indonesia, kalau bukan aneh, bukan Indonesia. Jadi sebenarnya kita ini dipimpin oleh orang-orang yang bermasalah. Semuanya bermasalah. Tapi punya jabatan. Tapi punya keputusan publik. Itu yang menghancurkan Indonesia. Jadi kalau mau lepas dari belenggu penjajahan oleh pribumi sendiri, ya kita harus revolusi. Terima kasih. Baik, terima kasih.